Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Kita masih berada pada ucapan sahabat yang atau perbuatan sahabat dikatakan marfu' ataukah tidak. Sudah kita lewati barakallahu fikum beberapa penjelasan. Kalau seandainya perbuatan sahabat tersebut Rasulullah mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, maka di situ masuk dalam marfu'un hukman. Naam. Taruhlah Rasulullah tidak apa? Tidak menyaksikan, tidak melihat, tapi para sahabat melakukannya tapi Allah taala tidak mengingkarinya juga marfuun hukman. Ya enggak? Marfuun hukman. Seperti itu kemarin kan? Nah, cuman ada khilaf. Kenapa kok bisa dikatakan marfu'? Nah, barakallahu fikum. Tapi kemarin sebutkan bahasanya enggak mungkin kita katakan marfu' karena enggak dinisbahkan kepada Rasulullah. Cuman perbuatan tersebut hujjah itu loh. Kalau Nah posisinya walaupun Rasulullah nggak mengetahui tapi Allah Taala kan menyaksikan, melihat, mengetahui posisinya apa ayat turun saat itu. Al-Qur'an masih apa? Nah barakallahu fikum Nah turun. Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an turun pada Rasulullah kalau seandainya perbuatan sahabat saat itu diingkari dan tidak diperbolehkan misalnya Allah Taala melarang. Masalah apa kemarin? Al-azl. Ingat-ingat ya, masalah al-azl. Nah, itu eh, hadisnya siapa kemarin? Jabir bin Abdullah ya, Jabir bin Abdullah kunna na'zil wal yang zil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi terkadang setorkan, terkadang tidak itu tapi antum usahakan merujuk sendiri ya. Pantun-pantun puisi yang sudah antum hafal, eh upayakan dimutkinkan, dikelotokkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum biar nanti suatu ketika eh, antum belajar yang kedua kalinya di Yaman nanti kalau berangkat ke sana itu sudah pernah belajar itu aja. Nah, tapi kalaupun nggak ke Yaman yang penting sudah ada bekal, sudah ada masukan walaupun dikit demi sedikit. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum. Wa kadzalika idza qala sahabiyyu itu ya. Itu. Dan seperti itulah atau seperti itulah. Nah, atau seperti yang di atas tadi yang kemarin kita sebutkan Nah atau seperti itu idza qala sahabi kalau seandainya sahabat berkata, minas sunnah kata termasuk bagian dari sunnah seperti ini. Bayangkan ini. Sahabat berani ngomong kayak gitu, itu enggak mungkin bersumber dari apa? Bersumber dari istihad dia. Naam, bersumber dari apa barakallahu fikum? nah bersumber dari hawa nafsu dia atau akal dia saja. Nah, tapi apa? Kemungkinan besar itu Rasulullah menyetujuinya. Sehingga nanti marfu'ul hukman kita lihat minas sunnah kada, termasuk bagian dari asunnah sunnah seperti ini. Fa innahu marfu'un hukman. Maka yang seperti ini dikatakan marfu' secara hukum. Li'anna as-sahabiyya idza qala minas sunnah dikarenakan sahabat kalau mengatakan termasuk bagian dari asunnah sunnah seperti ini, fa innama ya'ni bihi sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang diinginkan oleh sahabat tersebut dengan ucapan tersebut adalah sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga memiliki hukum apa? rafa' atau marfu'. Ka qaulin ka qauli Abbas radhiyallahu anhuma hina qara' al-Fatihah fi salatil janazati wa jahara biha. Seperti ucapan Ibn Abbas ketika beliau membaca surat Al-Fatihah di dalam salat jenazah. Nah, beliau mengeraskan bacaannya. Salat jenazah itu berapa kali ruko? Yusuf Salat jenazah berapa kali rukuk, sujudnya berapa kali? Eh? Apa? Gak ada rukuk, gak ada susut, Ada takbir ihramnya ada enggak? Ada. Paham ya? Jadi salat jenazah itu salat yang tanpa rukuk, la ruku'a fiha wala sujud. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud itu. Yang ada takbir ihram, empat kali takbir. Empat kali takbir. Allahu akbar. Ini yang rajih mengangkatnya ketika takbir ihram. Untuk khilafnya setiap kali takbir mengangkat tapi yang rajih wala alam dikuatan Syekh Muhammad Nizam dan juga yang lainnya ketika awal kali takbir ada Allahu Akbar. Baca apa? Perlu baca doa istiftah atau langsung Al-Fatihah saja? Langsung Al-Fatihah saja. Kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar baca apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang ma'ruf insyaallah ya. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar baca apa? doa Allahumma firlahu warhamu wa'afihi wa anhu kalau laki-laki kalau perempuan tinggal diganti domirnya kata katinya. Allahu akbar setelah takbir yang keempat baca apa langsung salam ada yang mereka berpendapat lima kali takbir ada yang berpendapat empat kali takbir tapi yang raja Allah alam empat kali takbir langsung salam aja assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah untuk yang di belakangnya apakah harus tiga saf atau safnya dipenuhi seperti orang sholat biasa itu ada perselisihan di antara para ulama yang mengatakan tiga saf. Na'am barakallahu fikum, itu berarti otomatis safnya belum penuh pun tiga. Nah, tapi yang kita praktek kita amalkan ketika di jamaah saat itu dan itu yang dikuatkan oleh para masyayikh al-sunnah saat itu. Nah, barakallahu fikum, saf dipenuhi terlebih dahulu, baru saf berikutnya, berikutnya. maksudnya? Jadi kalau satu saf belum penuh, penuhi dulu. Nah, kadang orang kan banyak yang ikut seperti itu. Wala alam suwab pembahasannya bukan di sini tapi dalam kitab fikih. Nah, kita lihat di sini. Syahidnya di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika salat jenazah membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan dikeraskan. Qala seraya beliau berkata, "Lita'lamu annaha sunnah." Agar kalian tahu bahwasanya perbuatan tersebut adalah sunnah, aun ya'lamu annaha sunnah. Atau dalam riwayat yang lain, Eh, atau dalam nah barakallahu fikum riwayat eh, dalam apa dalam ungkapan yang lain mungkin ragu ya perawinya ini yang meriwayatkan mungkin ada keraguan liya'lamu anna sunnah agar mereka tahu bahwasanya perbuatan itu adalah apa sunnah nah ini enggak mungkin ucapan tersebut muncul kecuali apa kecuali yang diinginkan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh yang lain wa kama qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu eh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu imam dar hijrah Nah, lain lagi yaitu Malik bin Anas yang dibulak-balik. Nah, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Anas bin Malik Abu Hamzah khadibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kama Anas bin Malik radhiyallahu anhu minas sunnah idza tazawwaja al-bikra 'ala al-sayyid aqama 'indaha sab'an. fahada. Nah, artinya apa? Termasuk bagian dari sunnah apabila dia menikah dengan seorang gadis. Seorang gadis, gadis itu beda dengan janda ya. Janda ma'ruf ya insyaallah ya Janda itu perempuan yang sudah pernah menikah, diceraikan atau ditinggal mati suaminya ini janda. Paham ya? Benar apa enggak? Nah, nah. kalau laki-laki apa namanya istilahnya? Duda. Istilahnya duda ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Duda ada dua kemungkinan, imat cerai dengan istrinya atau ditinggal mati istrinya. Nah, kan itu kan? Nah, barakallahu fiikum. Nah, kalau orang itu menikah dengan seorang gadis, termasuk bagian dari sunnah, dia tinggal di rumah gadis tersebut tujuh hari. Tapi kalau nikah dengan janda berapa hari? Tiga hari. Paham ya? Itu bagian dari as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bukan apa? Bukan berarti e, menyanyiakan kemudian tidak bertanggung jawab, tidak. Ini cuma sekedar apa? Contoh saja. Termasuk bagian dari sunnah, dia tinggal di situ tujuh hari. Nah, kalau dari rumahnya sendiri bagaimana? Ya terserah. Paham ya? Di rumahnya sendiri terserah. Maksudnya apa? Maksudnya ini termasuk bagian dari sunnah itu loh. Nah, perbedaan antara janda dengan gadis tadi itu. Paham salah ya? Adapun wanita penduduk surga semuanya apa? Gadis, sudah selesai saja. Nah, fa hadza wa amsaluhu yakunu minal marfu' hukman. Ini ini dan yang semisalnya dihukumi marfu' secara hukum li'anna sahabiyya la yudhifu sunnah ila ilan ila sunnatir rasul sallallahu dikarenakan sahabat itu tidak mungkin menyandarkan suatu sunnah kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa aidan law akhbara ahadun minas sahaba 'anil jannah wan nar. Ini penting sekali. Dan juga kalau seandainya ada salah satu dari kalangan sahabat mengkabarkan tentang surga dan neraka, laqulna kita katakan hadza marfu'un hukman. Ini marfu' secara hukum. Illa annahu yushtaratu fi hadzal naw'. tuman bedanya disyaratkan jenis yang seperti ini masalah surga dan neraka ini alla yakuna sahabiyyu mimman urifa bi kasratil akhdhi an bani Israil. Ini berarti syaratnya nih. Syaratnya hendaknya sahabat tersebut bukan sahabat yang dikenal banyak mengambil dari apa? Bani Israel. Yang seringnya kisahnya kenal kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Kalau antum mau lihat panjang lebarnya, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala yang masih utuh, yang masih murni, yang belum diringkas, kan ada tahdidnya ada ringkasannya. Yang masih asli lah tafsir Al-Qur'an Al-Azim itu di situ Al-Imam Nukatir menyebutkan banyak sekali kisah-kisah Israiliyat. Bukan berarti beliau berdalil dengannya, tapi menunjukkan itu adalah kisah Israiliyat la yuhtaju biha. Paham ya? Nah, tidak bisa dijadikan hujah kalau benar-benar berseberangan dengan apa? syariat kita. Karena yang kabar yang dari Bani Israel itu la yusaddaq wa la yukadzdzab. Hukum asalnya. Enggak dibenarkan, enggak didustakan. Paham ya? Kapan dibenarkan? Kalau mencocoki syariat kita. Kapan didustakan kalau berseberangan dengan syarat kita? Tapi kalau dalam syarat kita nggak ada penetapan, nggak ada juga pelarangannya, maka tawakuf. Itu kabar Bani Israel. Cuman kalau kita Israel Israiliyat yang ada dalam tafsir Mukasir terkadang sebutkan itu, hampir semuanya itu, nah beliau juga menyebutkan di awal-awal pembukaannya itu, nah itu termasuk apa? dalil-dalil yang tidak bisa jadikan hujah. Seperti kisah Ya'jud Ma'jud. Ada yang mengatakan panjang hidungnya, kemudian ah, telinganya panjang, bentuknya ngeri, Hingga orang-orang belakang menafsirkan seperti alien katanya. Alien kayak apa enggak juga nggak tahu, yang jelas bentuknya ngeri gitu. Paham ya? Bentuknya ngeri. Itu semuanya Israiliyat. Semuanya Israiliyat. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang sahih memang bentuknya ngeri, cuman ngerinya kayak apa wallah alam itu loh. Yang namanya ngeri kan banyak, iya kan? Ayo nah, kita lihat sini. apa beliau sini, Fa in kana mimman urifu bidzalik, kalau seandainya orang tersebut atau sahabat tersebut termasuk yang dikenal dengan banyak mengambil dari Bani Israil, fa innahu la yu'tabaru lahu hukm rafa. Maka enggak dianggap hukm rafa. Lihtimali an yakuna ma naqalahu an Bani Israel. Karena ada ihtimal, jangan-jangan yang dia ambil itu yang dia nukilkan dari Bani Israel, bukan dari Rasulullah itu lah ya. Wahai haula'i katsirun. Yang seperti itu para sahabat yang seperti itu banyak sekali. Amsal seperti misalkan Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Fa innahu akhadha jumlatan kabiratan an kutubi ahli kitab fi ghazwatil Yarmuk. Nah, karena sesungguhnya beliau mengambil banyak sekali enam dari kitab-kitab ahli kitab terutama pada kisah perang Yarmuk mimma khallafahu Rum aw ghairuhum. Nah, barakallahu fikum baik yang dikuasai oleh Rum Romawi atau yang semisal mereka atau yang selain mereka. Intinya apa barakallahu fikum? Intinya e, penukilannya itu diambil dari apa? Kisah Bani Israel. Li'anna fi hadza rukhsatan karena di dalam masalah ini ada rukhsah, ada semacam rukhsah keringanan. Fa idza urifa as-sahabiyyu bi annahu yanqulu an Bani Israil, fa innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukman. Kalau seandainya sahabat tersebut ma'ruf mengambil kabar dari Bani Israel maka ucapannya tidak dikatakan marfu secara hukum. Mahu insyaallah? Mahu mesan. Ayo, na'am barakallahu fikum. Adapun mengenai nam apakah disandarkan kepada sahabat, apa-apa yang disandarkan oleh sahabat? Na'am barakallahu fikum dari tabi'in itu termasuk memiliki hukum rafa atau tidak? Masih tabi'in menyandarkan kepada sahabat. Kalau tadi kan sahabat menyandarkan kepada sahabat. Rasulullah, ya enggak? Nah, nanti pembahasannya kalau tabi'in menyandarkan kepada sahabat itu memiliki hukum rafa atau tidak pada pertemuan yang akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.